I just. akan dulu

Yeah. Gracias.

hết ờ, anh rất lành

Hãy subscribe cho Gracias.

makan. Sekarang ini momen banyak kadang oleh sponsor barang. Kan jadi kan gak internet kan bayar, juga.